<coughs> Wa huwa doa. mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan bahwa ini adalah merupakan ibadah yang paling afdal sebagaimana yang telah kita jelaskan dahulu di dalam hadis yang sahih Dan telah kita sebutkan pula pembagian ibadah bahwa al-ibadatu terbagi menjadi dua. Doa masalah wa doa ibadah. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ودليل الخوف قوله تعالى dalil tentang al khawf, Yakni dalil bahwa al khawf termasuk di dalam jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala Firman Allah Subhanahu wa taala Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut terhadap mereka. Dan takutlah kalian kepada aku. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kalian adalah orang-orang yang mukmin. asyahid dari hadis dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang untuk menjadikan perasaan khauf tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintah pada manusia agar hendaknya mereka takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah Allah terhadap sesuatu adalah merupakan salah satu ciri bahwa amalan tersebut adalah merupakan amalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah termasuk di dalam definisi ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala ismun jami' li hub li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Maka di saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk takut hanya kepada Allah, maka ini menunjukkan bahwa takut kita kepada Allah adalah merupakan ibadah karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi di dalam ayat ini semakin mempertegas bahwa khauf merupakan ibadah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan perasaan takut seseorang pada Allah sebagai syarat keimanan. In kuntum mu'minin. Jika kalian adalah orang-orang yang mukmin, maka ini menunjukkan bahwa apabila seseorang takut kepada selain Allah yang itu merupakan khauful ibadah. Takut ibadah. Maka berarti dia tidaklah tergolong ke dalam kaum mukminin. Maka di sini kita melihat beberapa adillah atau beberapa istidlal di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala ini yang menunjukkan bahwa al-khauf min anwa'il ibadah. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, al-khaufu huwa adh Yang dimaksud dengan al-khauf adalah adh-dha'ru, perasaan takut. Wa huwa infi'alun dan yang dimaksud dengan adza'ru adalah efek infial. Ya. Atau tindakan balik begitu. Yahsulu bitawaqqu'i ma fihi halakun au dararun au ada. Yang terjadi dengan kekhawatiran akan menyebabkan kebinasaan pada dia ataukah kemudaratan atau gangguan. Nah, dia merasa takut akan memudaratkan dia atau membinasakan dia atau dia khawatir tertimpa dengan sesuatu yang mengganggunya, merintanginya. Waqad nahallahu subhanahu wa ta'ala an khawfi awliya'i syaitan wa amara bi khawfihi wahdahu. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang untuk takut kepada wali-wali syaitan dan memerintahkan agar kemudian seorang mukmin itu takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama syaitanu yukhawifu awliya'ah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Karena syaitan itu menakut-nakuti dengan wali-walinya, maka jangan kalian takut. Wahai aulia Allah, jangan kalian takut terhadap mereka dan terhadap wali-wali mereka. Dan hendaklah kalian hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana mungkin kita takut kepada selain Allah? Apalagi takut terhadap apa yang mereka sekutukan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka jauh dari petunjuk dan bimbingan Allah. Sedangkan yang mendapatkan pertolongan dari Allah adalah orang-orang yang bertauhid. Fakaifa akhafu ma asyraktum wala takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bi sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun Bagaimana mungkin saya takut terhadap apa yang kalian sekutukan dari selain Allah Subhanahu wa taala sedangkan kalian tidak merasa takut di saat kalian menyekutukan Allah di saat kalian menyembah kepada selain Allah yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan kekuasaan pada mereka. Maka kelompok yang mana yang lebih berhak untuk mendapatkan keamanan dan ketentraman jika kalian betul-betul mengetahui. Wal khawfu thalathatu anwa. Takut itu ada tiga macam. Tiga jenis. An-naw'ul awwalu. Jenis yang pertama. Khaufun tabi'iyun. Takut secara watak. Yang memang watak dia takut terhadap sesuatu. Yang sesuatu ini secara bahir memang akan mampu mendatangkan kemudaratan. Kakaufil insani minas sabur. Seperti takutnya seseorang dari binatang buas. Tidak mau mendekat dari harimau karena dikhawatirkan akan menerkam. Naam zahir kelihatan. Ya. Wanar takut untuk mendekati api. Khawatir akan melalap dia. Naam. Jelas, nampak itu. Ya, yang ditakuti itu jelas ada begitu. Wal takut tenggelam. Wahada la yulamu alaihi abdu dan yang seperti ini tidaklah dicela atasnya seorang hamba karena kelihatan begitu sesuatu yang akan menimbulkan kemudaratan itu nampak dengan jelas takut, kepada si fulan karena dia ini kalau kita lewat di tempat dia dia akan merampas harta kita. Nah, kalau kita tidak memberikan harta kita, maka mungkin dia akan membunuh kita. Nah, tidak mengapa memang yang demikian ini nyata. Ya. Qala Allah Ta'ala an Musa alaihi salatu wassalam. Berfirman Allah Subhanahu wa taala dari Musa alaihi salatu wassalam fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab maka jadilah Nabi Musa alaihissalam di Madinah dalam keadaan takut terus mengawasi jangan sampai ada pasukan Firaun yang mencari dia ketika dia membunuh salah seorang dari kabilahnya Firaun nah maka dia merasa takut. Nah, ya, ya, takut yang seperti ini, nah, tidak mengapa ini takut yang tabii. Secara watak demikian. Tapi mesti jelas takutnya. Ya. nah. Nampak begitu, kelihatan. Ya. Bukan tidak jelas. Takut pada kucing. Kenapa kamu tidak sholat jamaah? Takut sama kucing nanti lewat-lewat di situ akan menerkam. Kebiasaan kucing tidak menerkam. Ya, perasaan takut yang tidak didasari dengan Alasan yang jelas. Lakin idza kana hadzal khaufu kama dzakara Syekh rahimahullah akan tetapi kalau perasaan takut ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah sababan litarki wajibin au fi'lin fi'li muharramin kana haraman. Kalau Perasaan takut ini menjadi sebab dia meninggalkan kewajiban atau dia jatuh dalam perbuatan yang diharamkan, maka menjadi haram sifatnya. Nah, lianna makana sababan litarki wajibin au fi'li muharramin fahuwa haramun. Karena apa yang menjadi sebab meninggalkan kewajiban atau melakukan sesuatu yang diharamkan, maka dia menjadi haram. Takut memerangi musuh. Takut. Sehingga dengan perasaan takut itu kamu meninggalkan jihad fi Maka jadi haram. Oleh karena itu termasuk pula dosa yang besar al firar minaz zahaf. Melarikan diri dalam kondisi perang yang berkecamuk. Nah, menjadi haram dalam hal ini. Ya. Wa dalilu qaulihi ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut pada mereka. Takutlah kalian kepadaku jika kalian adalah orang-orang yang mukmin. Oleh karena itu para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain ya ketika mereka ditakut-takuti dengan tentara Sufyan beserta dengan bala tentaranya akan mengejar pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Semakin bertambah keimanan mereka. Ya. Dan mereka menyatakan hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa shadaqallahu wa rasuluh. Fama zadahum illa imanan wa tasdiqan. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dan rasulnya. Maka mereka semakin bertambah keimanannya. Wal khawfu minallahi ta'ala yakunu mahmudan wa yakunu ghaira mahmud. Perasaan takut dari Allah Subhanahu wa taala ada yang terpuji, ada pula yang tidak terpuji. فالمحمود ما كانت غايته أن يحول بينك وبين معصية الله bahwa yang terpuji adalah kalau tujuannya itu menghalangi kamu antara kamu dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu takut kepada Allah dengan perasaan takut ini akhirnya menghalang, menghalangi kamu untuk berbuat maksiat. Kalau berbuat maksiat khawatir, takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu yahmiluka ala fi'lil wajibat wa tarkil muharramat. Yang mana perasaan takut ini membawa kamu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Faida hasolat hadhil ghayatu sakanal qalbu watma'anna. Apabila tercapai tujuan ini, maka akan semakin tenanglah hati. Dan semakin tentram. Wa ghalaba alaihil farhu bi ni'matillah dan yang mendominasi adalah merasa senang dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala warraja li thawabih dan mengharapkan pahala. Nah, ini yang dikehendaki. Inilah yang dituntut. Takut kepada Allah tapi kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menyatakan fafirru Bukan fafirru minallah, fafirru ilallah. Hendaklah kalian lari. Bukan lari dari Allah, tapi lari menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghairul mahmudi ma yahmilul abda alal ya'si min rawhillahi. Wal kunut. Dan takut yang tidak terpuji apabila perasaan takut itu membawa seorang hamba untuk putus asa dari rahmat Allah. Putus asa. Takut. Ya. Perasaan takutnya itu menyebabkan dia justru merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengampuni sudah. Allah tidak tidak mungkin mengampuni saya sehingga tidak dibarengi dengan apa? Dengan roja. Tidak ada perasaan berharap. Sehingga yang ada pada dia takut, takut, takut. Takut kepada Allah. Allah tidak mungkin akan mengampuni saya. Allah akan menyiksa saya. Tidak ada perasaan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini wahina idin yatahassarul abdu wa yang kamishu maka di saat itulah hamba itu ya tahassar, penyesalan yang sangat ya dan semakin menyusut ibadahnya ya putus asa wa rubbama yatamada fil ma'siyati liquwati ya'sihi ya kan dan mungkin saja dia akan terus menerus di dalam kemaksiatannya karena kekuatan putus asanya dia dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sudahlah, sudah terlanjur. Hmm. Jadi merasa tidak ada pintu taubat. Nah, ya memang keadaan saya sudah seperti ini. Biarlah nanti saya tanggung semuanya di hadapan Allah. Wah, enak betul. Kamu menyangka bahwa neraka itu seperti kamu hanya memasukkan tangan kamu di atas sebuah lilin. syadidul iqab. Akan tetapi justru perasaan takut itu mestinya membawa kamu untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu antara takut dan roja itu mesti ada. Tidak boleh seorang hanya takut saja akan menyebabkan ya'as, putus asa dari rahmat Allah tanpa ada perasaan berharap. Tidak boleh juga seseorang berharap saja lalu kemudian tidak ada perasaan takut. Dia akan semakin senang dengan perbuatan maksiatnya dan mengharapkan Allah itu Maha Pengampun sehingga dia pun tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada ini. Al khauf war roja, perasaan takut dan berharap. Ya, dalam beberapa keadaan perasaan takut harus lebih ditekankan, didominasi. Dalam kesempatan yang lain perasaan berharap itu harus lebih ditekankan. Tergantung keadaan dia. Kalau dia dalam keadaan sakit, perasaan rojaknya itu harus didominasi. Nah, di saat dia dalam keadaan sehat, perasaan takutnya mesti dikuatkan, ditekankan. Nah, ini jenis yang pertama. An-nau'uthani. Jenis yang kedua khauful ibadati. Takut ibadah. Ayakhofa ahadan. Yaitu ketika dia takut kepada sesuatu. Yata'abbadu bil khawfilahu lahu. Sehingga dia beribadah karena perasaan takutnya kepadanya فهذا لا يكون إلا لله تعالى maka ini tidaklah boleh kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa sarfuhu li ghairillah taala syirkun akbar. Dan memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah syirik akbar. Syirik besar. Takut kepada raja yang sampai mengantarkan dia beribadah kepadanya, sujud di hadapannya. Maka ini namanya khauful ibadah. Sebagaimana perasaan takutnya para pengikut Firaun kepada Firaunnya sampai kepada tingkat ibadah. Nah, maka ini menjadi khauful ibadah. Dan menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini adalah syirik akbar. Syirik yang besar. An-naw'u Jenis yang ketiga, khaufusir. Khaufusir. Takut di saat sir, sir itu yakni rahasia atau di saat dia sendiri ya. Dia takut kepada sesuatu yang sesuatu itu tidak ada di dekatnya begitu. Sir namanya. Ya. Ka'ayya khafa sahibal qabr. Seperti dia takut kepada penghuni kuburan. Nah. Ya. Dia berjalan orangnya sudah mati, kuburannya juga jauh, ya ingin melakukan satu perbuatan takut takut pada siapa takut pada Abdul Qadir Jailani Abdul Qadir Jailani jauh di sana nah ya perasaan takutnya seseorang terhadap penghuni kuburan. Awalian ataukah seorang wali baidan anhu jauh darinya ya la yu'athiru fihi tidak memberikan pengaruh kepada dia lakinnahu yakhafuhu makhafata sir akan tetapi dia takut kepadanya dengan takut sir Ya. Begitu. Takut dalam keadaan orang yang ditakuti ataukah sesuatu yang ditakuti itu tidak mungkin melihat keadaan dia. Tapi dia takut merasa bahwa yang ditakuti itu mengawasi dia begitu. Bisa difahami ya? Namanya khaufusir. Nah, Ada kejadian di Mesir. Ketika salah seorang talibul ilm naik taksi ya bersama seorang supir biasa kan kalau di lampu merah itu sehingga anak-anak ada yang ngemis-ngemis itu bukan hanya di Indonesia di Mesir juga ada. Mobilnya singgah. Minta anak ini. Tak sodakoh. Dikasih sekian. Ketika dikasih sekian, dia mengatakan, ah, Oksim bil badawi. Kamu berikan lebih daripada ini. Saya bersumpah atas nama Badawi. Badawi ini mungkin kita tahu ya. Salah seorang yang dianggap wali di sana di Mesir yang sudah mati sekarang ini kuburannya disembah-sembah. Nah, ya modelnya sunannya Mesir begitu. Kalau di sini kan ada sunan-sunan. Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri. Nah, di sana juga Sunan Badawi begitu. Ya. Nah, itu biasanya kalau orang-orang sufi, ha? dan mereka ini orang-orang awam yang banyak terpengaruh dengan uh, apa pengagungannya terhadap Badawi. Kalau ada orang bersumpah dengan sumpah menyebut nama Badawi tidak boleh ditolak. Uksim bil Badawi. Atini aksar min hadha. Aku bersumpah dengan nama Badawi. Berikan lebih daripada ini. Kalau dia bersumpah, kalau orang awam, itu biasanya langsung diberikan. Gak boleh ditolak. Karena kalau menolak, bahaya. Ya, Berarti kamu menghinakan Badawi dan Badawi akan memberikan pada kamu bencana tidak lama kemudian. Ketika anak ini mengatakan uksim bil badawi a'tini aksar min hadha. Kata talibul ilmi ini, kalau gitu mana tadi uang yang tadi yang kuberikan? Nah, dikasih. Dia mengharap tentunya mungkin diganti yang lebih besar. Ketika diberikan, saya nggak mau kasih kamu. Tuh, kenapa? Saya sudah bersumpah uksim bil badawi. Karena sumpah kamu itu saya tidak memberikan. Karena bersumpah dengan selain nama Allah adalah syirik. Itu. kan. Selesai jalan. Yang takut supirnya. Ketakutan. Ini bahaya ini. Hah? Jangan sampai terkena musibah saat pergi sambil zaman ustur, ustur, ustur, ustur, kata dia. Ya, maksudnya lindungi aku, lindungi. Lindungi aku, wahai badawi, maksudnya begitu. Kata Talibul Ilm, kamu, apa yang kamu lakukan? Anta ahantal badawi, kamu sudah menghinakan badawi. Tidak lama lagi kamu akan terkena musibah. Ah, diacu sama Talibul Ilm. Jalan terus, ya, sampai ke tempat yang dituju turun bayar. Kata Tolibul Ilmi, mana? Katanya saya diberi akan dikenal musibah dari Badawi. Ini nggak ada apa-apanya. Kata supir ini ya, memang asalnya Sayyid Badawi itu orang baik kok. <laughs> Coba. Hah? Ada saja jawaban. Kalau tadi takut akan diberikan musibah, Begitu selamat ngomong, oh Sayyid Badawi orangnya baik kok. Maha pemaaf, begitu. Ya, apa yang kalian inginkan? Nah, seperti ini bentuk khaufusir. Jadi nampak sekali. Gitu. Syirik. Badawinya sudah mut, sudah mati, dikubur, tidak memberi manfaat, walau tidak memberi mudarat. Di sana dia dalam keadaan ketakutan. Nah, ditimpa. Nah ini ikhwani fiddina azakumullah. Ya, jangan kamu melakukan itu, hati-hati. Kamu bisa dimakan sundel bolong. <laughs> Hah? Kamu bisa diganggu oleh penghuni pohon itu misalnya. Hmm? macem macem Ya. Di Makassar itu ada satu tempat juga Pohon tinggi, keramat, besar. Kalau ada anak yang lahir, itu tabarruknya ke situ, dibawa ke situ. Harus. Kalau tidak bahaya bagi anak ini. Jadi kadang kalau ada seorang seorang ibu kemudian uh, anaknya keluar meninggal kebiru-biruan itu ah ini oh dimakan sama penghuni pohon itu. Padahal dari segi ya memang kena penyakit kan begitu. Tapi ya orang awam kan ya percaya dengan apa yang dijadikan sebagai isu-isu seputar kesyirikan ini. Maka yang seperti ini ikhwan disebut dengan khauf asir. Nah. Ya. asyik soleh Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau memberikan definisi yang ringkas. Bahwa yang dimaksud dengan khawfus sir, ayyakhafa ala ghairillah ma la yakhdiru alaihi illallah. Ayyakhafa ghairallah ma la yakhdiru alaihi illallah. Dia takut kepada selain Allah apa-apa yang tidak ada yang mampu atas hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fahada aydan dzakarahu ulama min syirk Dan ini juga disebutkan oleh para ulama termasuk dari kesyirikan. Nah, di sini beliau bagi menjadi tiga. Khauf tabi'i, Kemudian dua jenis, khauf ibadah dan khauf sir, ini adalah syirik. Sebagian para ulama seperti Soleh al-Syekh itu membagi dari segi hukum. Bahwa dilihat dari segi hukum al-khauf juga terbagi menjadi tiga. Hukum yang pertama boleh jaiz mubah yaitu khauf tabi'i. Yang kedua haram yaitu apabila perasaan khauf tersebut menyebabkan dia meninggalkan kewajiban ataukah jatuh dalam perkara yang diharamkan. Kemudian yang ketiga adalah khauf syirik. Ya, syirik akbar. Ya, diantaranya adalah khauf asir dan khauful ibadah. Dan tidak ada pertentangan dalam pembagian tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ilahuna تفضلوا بارك الله فيكم ada ya Biasanya di kuburan banyak anjing. Apa takut? Kenapa? Hmm. Jadid imanak. Tafadzalu barakallahu fiqh. Syekh Ubaid termasuk yang beliau contohkan itu. Takut dari jin. Takut dari... Nah, termasuk khawfusir. sir.